Lakmal berubah-ubah sikap beliau berubah-ubah membuat bingung sekali waktu dia menyatakan tentang Turkonen harus meninggalkannya sekali waktu dia membelanya sekali waktu mutalawin juga berarti ya